Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Fahmi dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Saya ingin bertanya Bu ya, bagaimana <clears throat> eh, sebelumnya di Palembang ini ada yang mengatasnamakan Imam Syafi'i namun eh, menyalah-nyalahkan sebagai tempat masjid. Dan eh, pernah saya mendengar mm, membahas kitab Imam Syafi'i namun eh, menyalah-nyalahkan Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belajar madhab syafi'i tidak langsung dari kitabnya Imam Syafi'i. <laughs> Nggak langsung dari kitab Om um dan sebagainya. Imam Syafi'i itu yang membawa metodologi. Banyak pendapat Imam Syafi'i yang tidak dipakai oleh pengikut Syafi'i. Karena kita tidak mengikuti perkataan Imam Syafi'i. Tapi mengikuti metodologinya. Jadi Imam Syafi'i punya rambu-rambu dalam berikhtiar. Sehingga banyak pendapat Imam Syafi'i yang tidak dipakai. Kodim kol terusnya. Banyak kol Imam Syafi'i tidak dipakai oleh ulama setelahnya. Jadi bukan Pak bukan mengikuti kataan dan pendapat Imam Syafi'i. Bukan. Tetapi metodologinya nanti muncullah pendapat-pendapat. Dan pendapat mujtahid-mujtahid di dalam madhab itu tidak lepas dari kaidahnya Imam Syafi'i. Lah kalau ada orang masalah menyalahkan ini kadang penyakit juga. Ini penyakit juga. Kita tidak mengatakan, anda, saya tidak tahu maksudnya seperti apa, menyalahkan seperti apa. Mungkin kita salah. Saya tidak tahu paham. Sebab kadang kita belajarnya setengah ngantuk. Saya sering nyebut fikih salah paham. Fikih salah paham. Orang belajar fikih salah paham tentang air mustakmal, tentang mandi besar, tentang sholat jenazah. Banyak fikih salah paham dan memang perlu disalahkan dengan memang salah. Mungkin Anda jangan-jangan termasuk yang salah paham tadi. Sehingga ada ustadz membenarkan Anda seolah-olah Anda tidak bisa di, apa paling benar. Jadi saya tidak tahu ustadz tersebut seperti apa. Nah, barangkali ustadz tersebut lebih benar daripada Anda mungkin sekali akan tapi ketahuilah semuanya harus dibangun dengan diskusi bukan tiba-tiba muncul di mimbar lalu menyatakan salah ini bermasalah sekali membuat permasalahan di dalam umat menjadikan sebab permusuhan di dalam umat Allah alam bisawab